Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa lahum ba'd. Baik. Kemarin sudah kita baca matanya, Maja'a fit tanjim. Kemudian beliau buktikan dalil, berdalil dengan hadis dalam Sahih Bukhari muallaf dari Kota ada tentang hikmah diciptakannya bintang. Pertama, zinatan lisana. Yang kedua, rujuman lisyayatin. Dan yang ketiga, alamat yuhtada biha. Semua itu diambil pahami oleh beliau rahimahullah dari dalam Al-Qur'an. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mulk ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. Yang maksud masabih di situ adalah bintang-bintang di langit. Kemudian alamatun yuhtada biha disebutkan oleh Allah di dalam surat An-Nahl. Itu tujuan ini tiga, eh, tiga tujuan diciptakannya bintang-bintang. Lain dari itu tidak benar seperti yang dikatakan beliau dan beliau termasuk salah seorang di antara ulama-ulama ahli ahli tafsir. Kemudian di apa beliau Syekhul Islam menyebutkan bahwa beliau dah bin Di'am As-Sadusi menganggap makruh mempelajari manazilil qamar yang disebutkan oleh Syekh salah eh, seorang di antara cucu Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahab itu ada 28 manazil 28 manazil Al-Qamar 28 letak posisi-posisi bulan nanti coba nanti dicari dalam astronomi ya. apa benar ini benar disebutkan warna tidak 28 sama niatong ansyuruna manazil 28 tempat tempat posisi bulan itu berguna untuk ya tentang apa namanya waktu penanggalan nah, ya, kalender kalau gitu. nah itu beliau menganggapnya makruh walaupun itu mempelajari mana manazil komar ini bukan untuk ya artinya bukan untuk apakah eh, kalau bulan di sini akan terjadi apa di muka bumi walaupun bukan itu untuk tujuan itu. Jadi beliau menganggap ini makro. Kemudian Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah menganggap tidak memberikan keringanan, tidak menganggap rukhsah Kemudian Syekhul Islam berdalil dengan Abu Musa, dalil dari hadis Abu Musa. Qala qala Rasulullah SAW, salasatun la yadkhuluna al-jannah, tiga golongan yang tidak masuk surga. Ini bisa ya, sebagai ini dia. Kalau dia mukmin, maka yang dimaksud adalah ya la yadkhuluna al-jannah dukulan awaliyan. Ya, la al jannah dukhulan awalian. Kalau dia punya masih punya iman. Kalau dia kafir sudah selesai. Nah, yang pertama mudminul khamr, ini mudawim syurbal khamr. Terus menerus minum khamr tidak pernah berhenti. Dan artinya bukan tidak pernah berhenti setiap saat, setiap detik minum, tapi dia canduan. Tidak bisa lepas dari khamr. Nah, kita sudah sebutkan hukumannya bah yang diterima oleh mereka yang terus menerus tidak pernah berhenti dengan komernya dia akan diberi minum dengan dari nahar ghautah nahar ghautah yang keluar dari furuj mumisat ahli nar ya dari nah perempuan-perempuan jahat yang di dunianya melakukan nah enggak ya mungkin macam PSK yang tidak taubat atau dari orang-orang kalangan orang-orang kafir. Kemudian wafat yang rahim, rahim karabah yang memutuskan kekerabatan saudara sepupunya atau kakeknya atau pamannya atau bahkan mungkin saudara kandungnya ya tidak mau berhubungan dengan dengan mereka nanyakan kabar tidak pernah, titip salam tidak pernah. Ya, nah, paling tidak kalau misalnya dia apa namanya orang yang suka silaturahmi, kita titip salam atau nelpon atau mungkin pesan atau titip sesuatu lah untuk menunjukkan bahwa dia masih perhatian sama mereka. Nah, wa musaddiqun bisihr dan orang yang membenarkan sihir. Sihir itu benar, ini nyatanya kejadian. Nah, nah kita kemarin menyebutkan kenapa beliau berdalil dengan hadis ini sementara babnya adalah bab tanjim. Nah, kita kembali ke bab yang lalu. Dua bab yang lalu ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abdullah bin Abbas diriwayatkan oleh Abu Dawud disahihkan oleh Syalbani. Nah, man tabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihir zada ma zada makanya dimasukkan beliau musaddiqun bisir berarti dia apa sama saja kenapa ilmu nujum itu termasuk sihir ilmu nujum itu termasuk si sihir iya kan kemarin bayan syekh min anwa'is sihir masuk dalamnya apa ilmu nu ilmu nujum ilmu nujum yang dimaksud di sini ilmu taksir. Ingat ya, ilmu tak ilmu taksir. Baik, kita lihat keterangan Syekh Sa'di. Qala rahimahullah bab ma fit tanjim. At-tanjim Nau'an Ilmu nujum itu ada dua jenis. Nauun yisamma ilmu التأثير ilmu تأثير ilmu at التأثير ilmu tentang pengaruh benda-benda angkasa dengan kejadian di muka bumi itu ringkasnya itu namanya taksir bahwa muncul bintang ini berarti ada kejadian ini nah, itu orang-orang Yahudi dan orang-orang dulu tuh punya ilmu ini melihat ada bintang apa karena nggak tahu seperti apa bintang berhitan tapi orang Yahudi tahu, ha, ada bintang berkitan, cari siapa. Seperti kata-kata Hercules, Hercules itu raja Romawi, rajanya orang Nasara, tapi nah, ahli nujum. lihat ada bintang berkitan, periksa semua siapa dari penduduk bumi ini yang nah berkhitan. Ternyata orang-orang Arab. Ada nabi, ada senam. Ya. Malikul khitan, berarti raja berkhitan sudah muncul, berarti ada muncul nabi di kalangan mereka. Rasulullah dipanggil kemudian siapa? Abu Sufyan dipanggil. Nah. Baik. Ini ilmu takdir. Wahwal istidlal bil ahwalil falakiyah berdalil dengan keadaan-keadaan falak benda-benda angkasa alal hawadis al kauniyah tentang kejadian-kejadian alam. Fahada batil Nanti dilanjutkan oleh beliau dengan maja'atil istisqa bil anwa. Jamak dari nau. Fala uqsimu bimawaqi'in nujub, Wa innahu laqasamu law ta'lamuna al-azim. Maksud dalamnya nau. Mereka berkata, nau ini berarti ini karena nau ini. Karena letak bintang Fahada batil. Wa da'wan li musyarakatillahi fi ilmi ghaib dan mengaku-ngaku menyamai Allah, menyayangi Allah. Selain walaupun mungkin tidak terucap tapi sikap dia mengatakan berbuat seperti itu sudah menganggap bahwa berarti dia menyayangi Allah dalam hal yang khusus bagi Allah. Dalam apa perkara nah, ilmu tentang perkara gaib. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Dan ingat kemarin nah, mereka termasuk salah satu rasul tawa ru'usut tawahid ru'usut tawahid pentolan-pentolan tawhid Nah, pentolan-pentolan tawhid yang lima itu termasuk dalamnya adalah orang yang mudain ilmu ghaib, orang-orang yang mengaku punya ilmu ghaib. Alladhi infarada bihi, yang Allah bersendirian menguasainya. Tidak ada yang tahu perkara gaib ini. Dan kalau disebutkan oleh Allah illa man irtadha mir rasulin itu tidak semua perkara gaib itu diberitahukan oleh Allah kepada apa buktinya? Mahamid Asma'ul Husna milik Allah Subhanahu wa taala tidak diberitahukan kepada Rasulullah SAW sekarang. Nanti padahal Allah nah, adalah zat yang suka dipuji, disanjung. Oleh karena itu Allah memuji dirinya Alhamdulillah, subhanallah, tabarakallah. Dan menyerah, memerintahkan kita untuk memuji Allah. Sementara tidak semua nama-nama Muhammad itu diberikan oleh Allah kepada nah Rasulnya di muka dunia. Rasulullah mengakui bahkan dalam doa Rasulullah salah satu Rasulnya apa doa beliau, nah Allahumma inni as'aluka kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu bi kitabika au allamtahu ahadan min khalqika au ista'tarta bihi fi ilmil ghaib indak. Berarti ada ilmu nama-nama Allah itu yang tidak diberitahukan oleh Allah kepada nah, ini perkara gaib. Nah, berani mengaku, mengatakan ini berani menebak-nebak, tidak boleh. Al-Khattabi, Al-Qushairi, Al-Ghazali, rahimahumullah menyatakan bahwa nama-nama Allah itu tauqifiyah, harus lihat dalil mereka dari kalangan syafi'iyah, dari kalangan sufiyah. Jadi tidak ada bahkan Rasul SAW pun tidak tahu. Yang contoh dekatnya itu aja. kemarin sudah kita ceritakan juga bagaimana beliau itu tidak mengetahui perkara ini bahwa beliau SAW SAW tidak mengetahui perkara gaib. Beliau tidak tahu dari kerabatnya siapa yang gugur dalam perang Uhud. Padahal beliau sudah mimpi, sudah mimpi, sudah mimpi ada dari keluarganya yang akan gugur dalam perang tersebut. Tapi beliau tidak tahu siapa. Kalau beliau tahu perkara gaib, udah Hamzah jangan ikut perang, kan gitu. Dan beliau akan memilih medan pertempuran tidak di Bukit Uhud. Kenapa? Di situ ada jebakan-jebakan digali oleh nah orang-orang Quraisy, lubang-lubang jebakan itu. Kalau beliau tahu perkara gaib kan tahu ini jangan di sini. Kenapa? Itu ada banyak lubang. Qala rahimahullah au tasdiqun liman idda'a dzalik atau membenarkan orang-orang yang mengaku punya ilmu ghaib. Ya. Menganggap benar kata yang dia itu adalah berlabel kiai haji. Ya. Syekh alim kabir misalnya. al allamah Al-Fulani nah, mengaku tahu perkara gaib atau mursyid. Mursyid ini gelar sufi, ya. Hasan al-Banna termasuk di tokoh sufi. Nah, wahada yunafi at-tauhid. Ini meruntuhkan tauhid, merusak tauhid. Lima fihi min hadhihi da'wa al-batilah. Karena di dalamnya ada pengakuan-pengakuan yang bah, batil. Walam walima fihi min ta'alluqil qalbi bi ghairillah. Juga adanya keterikatan hati kepada segala sesuatu selain selain Allah. Artinya bertumpu dia, tidak lagi kepada Allah, tapi dia lihat bintang itu baru dia gerak. Kita nanti tanam kan, dulu model dulu kan ada orang-orang yang mereka, uh, nah dengan dukunnya itu eh, acara tanam nanti kita lihat bulan dulu, bintang dulu. Nah, ini zaman misalnya nanti sudah bisa lihat dapatkan wangsit ya, nah kita mulai tanam tanggal sekian bulan sekian bikin acara kan gitu kan ada kan model gini nah masih di mungkin di, dalam sebagian daerah masih seperti itu nah, walima fihi min fasadil akal juga karena di dalamnya itu menunjukkan apa rusaknya akal tidak waras tidak normal artinya tidak benar orang itu tidak punya logika yang baik lah kalau misalnya kita katakan lagi tidak modern orang itu tidak maju berarti masih primitif. Yang seperti ini kan keyakinan-keyakinan ini kan zaman dulu, zaman-zaman dinamisme, animisme, iya kan? Nah. Lianna suluka tariq turuq al-batilah wa tasdiqaha min mufsidatil uqul wal adiyan. Karena menempuh jalan-jalan yang batil, cara-cara yang batil dan membenarkannya itu termasuk hal perkara-perkara yang bisa merusak akal dan agama. Jadi sebelum agamanya rusak, akalnya sudah rusak duluan. Nah. An-Nawsani, jenis yang kedua, ilmu at-taisir. Ilmu yani yang mempelajari tentang masalah, yani mempermudah mempermu, mempermudah, memudahkan kita tahu kemana, di mana kiblat yang seharusnya kita menghadap kepadanya. Sekarang dalam keadaan gelap seperti ini, kita dalam di tengah lautan, ke arah mana? Kalau dahulu sekarang belum ya apa? Dulu belum ada kompas, lihatnya bintang. Ya, lihatnya bintang. Oh, kita sekarang berada di selatan. Berarti kita ke arah Antartika ini. <laughs> selatan kutub selatan. Cari ke utara. berarti kita nah, ke tanah hijau barangkali. Nah. nah. Qala nah. وهو الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب على القبلة والأوقات والجهات nah, penting untuk kita pelajari dalam artian bukan artinya untuk memudahkan kita jadi jangan juga mengandalkan takwim kalender ya jangan juga mengandalkan nah, yakinkan kalau misalnya apa kalau di dalam Saudi itu mereka tidak apa namanya mana yang lebih apa dia melihat kalender kemudian dia azan atau dia dengarkan radio pengumuman dari pemerintah kan biasanya para pembawa acara itu kan menyebutkan sekarang radio misalnya negeri kita RRI Nusantara 1 nah misalnya kan menyebutkan bahwa sekarang sebentar lagi berapa menit lagi kita akan masuk dalam apa namanya e, waktu sholat zuhur kita akan nah, ini ini dipegang Saudi dianggap ini kenapa itu dari pemerintah ini dari hukum, hukum mah ambil. Salah satu cara. Kalau misalnya kita mungkin tidak punya takwim, tidak tahu cara melihat. Ada pengumuman dari radio. Beberapa saat lagi kita akan apa namanya berbuka masuk dalam waktu saatnya tiba saatnya berbuka puasa dari pemerintah itu. Ya. Ikut itu lebih aman daripada mungkin kita dengan artinya sekedar kalender itu. Kalau kalendernya pas dengan itu, sudah alhamdulillah. Qala wa kawalikim ala kiblah wal awqat wal jannah. Dari dalam sisi ini, misal dalam ada hal yang mungkin juga perlu tampil apa? Kita kan sering sekarang ini melihat perubahan-perubahan arah kiblatnya. Biasanya kita lurus kemudian miringkan. Kenapa? Temuan ini dengan ini ini ini ini ini sebagian apa namanya dalam apa kita Sekarang siapa yang dahulu awal meletakkan kiblat kita adalah sana. Sebelum ada proses seperti ini, sebelum ada mungkin ormas-ormas yang ada ini, zaman sebelum itu ada, kemana arah kiblat kita? Siapa yang menentukan itu? Dalam prinsip dalam sebagian anak menyebutkan bahwa ketika kalau apa di entah wallah alam apakah itu termasuk seluruh wilayah kaum muslimin yang di situ ada kaum muslimin ya seperti itu juga ataukah hanya di daerah timur tengah saja kalau di daerah timur tengah disebutkan kalau mereka biasanya yang yang menetapkan arah-arah kiblat ini adalah para sahabat yang memasuki daerah-daerah yang mereka taklukkan, yang mereka bebaskan dari kekufuran. Ini arah kiblat. Nah, ketika terjadi perubahan itu berarti suudzon kepada mereka. Sampai ke seperti itu. Nah ini kalau ke negeri kita gimana? Apakah mereka juga sampai ke negeri ini, kemudian mereka menetapkan seperti ini. Nah kemudian kita dengan penemuan-penemuan sekarang yang takal luhan ini, kalau kita katakan takal kita dengan menjadi seperti ini, tidak nah, dengan alat. Padahal kita juga merukyah kan juga dengan, tidak dengan alat kan, tidak takal takaluf. Kemana? Sudah selesai. Nah, itu apakah bisa dibawakan seperti itu? Nah, ya. Masalah kiblat. Qala wal awqat wal jihad. Ini bukan tadi bukan bukan anu ya bukan penegasan tapi apakah bisa disamakan dengan kejadian yang di, di sana? Ya, kalau yang di sana memang ada sebagian penulis apa ulama yang menyebutkan seperti itu jadi dianggap apa, apa namanya ada semacam buruk sangka kepada menyalahkan mereka yang dulu menetapkan kiblat seperti ini. Nah, apakah itu berlaku dengan di negeri kita? Nah, apakah pernah ada semacam artinya jelas sampai pernah sahabat sampai di sini? Kalau memang apa namanya jelas Islam itu masuk di abad-abad pertama Islam masuk tahun 100 Hijriah oh ya, awal mulai Islam itu Islam sudah ada di Indonesia tapi siapa mereka? Apakah maksud sahabat ada di situ atau tabiin? Yang jadi jadi tahun eh, bahkan kalau apa namanya? tahun 700 ya tahun 700 atau 800 Masehi Islam sudah ada di Indonesia. Sudah masuk. Jadi kalau yang diceritakan bahwa Islam itu masuk dari zaman Pahit segala macam, sebelum itu Islam sudah masuk. Ya awal-awal. Ya. Nah. Baik. Qala Nah, wal awtad wal jihad. Fahadhan nau la ba'sa bihi. Jenis ini ini yang la ba'sa. Tidak apa-apa. Kafirun minhu nafi'. Nah, kebanyakan dari yang ini jenis ini bermanfaat. Kita tahu arah kiblat, kita tahu waktu, waktu sholat terutama yang paling penting itu waktu waktu sholatnya. Berarti kita harus tahu letak-letak matahari Kapan matahari tergelincir? Nah, di, sebagaimana sesuaikan dengan hadis lihat. Jadi waktu sepenggalan-gala, nah, waktu duha, matahari sudah mulai muncul dan lepas dari istilahnya dari tanduk setan ya, dari balik gunung itu sudah naik sedikit. Atau kalau di dalam hadis eh, hina termudul fisal. Istilahnya termudul fisal itu anak-anak unta sudah mulai kepanasan geli, udah nggak enak untuk berjemur. Dia mikirnya apakah sama dengan anak-anak manusia mungkin mungkin jam tanggal jam-jam delapan atau jam itu sudah tidak bagus untuk terus dijemur. Jadi kalau sekarang kalau kita lihat jam-jam 6 itu jam kalau di anu kalender atau di akuim itu jam lima empat lima atau jam lima puluh itu sudah masuk duha. Sudah masuk duha. Makanya kalau diperhatikan lagi untuk melihat jam-jam 6 itu sudah betul-betul keluar naik kan. tapi bagaimana model cara orang dulu mengukur sepenggalan-galah itu nah, itu yang kita nggak paham nggak paham yang mungkin punya orang tua yang pernah kenal sepuh itu mungkin perlu ditanya nanti juga terkait juga nanti waktu-waktu jam-jam pertama seperti fadilah yang utama kan misal hari Jumat istri kita colongan Orang yang pertama kali masuk ke masjid di hari Jumat di awal di saat-saat yang pertama, jam-jam yang pertama, itu seperti orang yang berkorban dengan badina Unta yang besar. Yang jam kedua seperti seekor sapi. Yang ketiga kambing, yang keempat telur. Nah, kita seringnya dapat telur kan? Iya, seringnya kita dapat telur, korban telur. Nah, kenapa paginya masih sibuk? yang di kantor, yang mungkin di sawah, yang di nah, nah, nah ini eh, tapi menghitungnya itu dari mana gitu loh? Menghitung itu seperti apa? Yang, yang, yang apa? Ya, itu dengan waktu-waktu ini tadi pergerakan apa namanya matahari. Nah, ini perlu untuk dipelajari, ya. ya perlu untuk kita tahu apa yang dimaksud jam-jam pertama itu, jam kedua. Nah setelah itu imam masuk sudah malaikat sudah lipat catatannya. Kita dapat apa? Kita dapat apa? Ya. Kemudian eh, ya. Wah, waktu-waktu sholat ini penting. Waktu subuh, waktu maghrib yang agak apa namanya yang juga sering apa itu penting kita lihat itu waktu sholat zuhur. Kadang-kadang sebagian mungkin sekarang sudah tidak lagi ya, sudah tidak lagi kan? Sudah tepat waktunya sekarang. Artinya kita lihat, belajar untuk melihat seperti apa zawal itu. Kita kalian mungkin belajar dulu belajar di SMA atau di eksak ya pernah tahu yang namanya sudut deviasi ya, iya kan? Sudut deviasi kan kalau misalnya seperti dimasukkan ke air tongkat itu kan ada bengkok ya, yang itu sudutnya yang enggak lurus itu yang berikutnya kan sudut desiasi itu ya. Masih ada masih ingat? Iya benar, alhamdulillah. Itu, nah itu juga perlu diperhatikan. Karena bisa jadi kita melihat matahari ya, matahari itu pandangan kita yang namanya atmosfer itu mungkin apa namanya sepertinya setentang padahal mungkin belum atau matahari sudah ke sana menurut kita kita belum. Karena kan kalau misalnya cahaya itu dibelokkan, kalau disenterkan ke dalam misalnya apa namanya ke apa kolam ke air, itu kan belok kan? Belok kan? Pernah nyoba enggak? Pernah lah, masa enggak pernah nyoba. Belok dia, itu namanya sudut deviasi itu. Jadi yang belok itu, nah padahal kalau misalnya dia kita tarik garis lurus, ada. Nah, jadi antara mungkin yang dari sini dengan yang di sini itu itu namanya sudut destinasi. Itu yang perlu kita pertimbangkan juga. Jadi kalau misalnya kita melihat, belum tentu apa namanya yang ini pas matahari itu plus di situ bisa jadi dia sudah Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Nah, tapi nah maka bayangan itu kalau misalnya memang apa yang sering mungkin lebih nah nung lihat bayangan itu kalau sudah dia nampak bergeser sedikit dari dinding misalnya. Nampak sedikit geser itu sudah pet masuk insya Allah tambah lewat lihat dia apa di takwil biasanya sama biasanya sama nah, subuh juga nah, subuh itu yang paling repot yang paling sulit kita apalagi sekarang ini terang benderang sekeliling kita timur ya daerah timur itu luar biasa jadi antara fajar sadik dengan cahaya blit, yakni merkuri itu jadi kita susah ini blitz merkuri atau cahaya fajar dilatih kalau misalnya mau melatih itu dilihat mungkin di daerah-daerah perbukitan yang tidak ada lampu, ya jauh mungkin di tepi pantai ini kesempatan sebetulnya atau di gunung lihat ke arah timur yang kan jauh dari apa ya kota kan itu lihat kalau yang namanya fajar sadik itu melintang dia terang terang terang terang terang kalau dia fajar Kadir mungkin jam satu jam dua jam tiga jam empat itu sepertinya naik besar dia tapi terus redup ada dan jam tiga hilang. nanti baru dia nanti menjelang-jelang fajar sadiq merkah dia melintang jadi terlihat ke kiri kanan gitu kalau kita nah ini makin lama makin nanu, nampak mulai remang-remang ya apa lembayung lah warna-warna jingga nah, itu perlu kita latih nah, itu biasanya tepat Karena sebagian orang kan sekarang ini di sekitar kita ada orang-orang yang sengaja dia imam datang imam itu dah rakaat kedua baru dia datang. Alasannya apa? Waktu sholatnya nggak pas. Dulu awal-awal itu mereka ada yang seperti itu berdalil dengan katanya Syahbani segala macam. Kenapa kita cocokkan dengan negeri kita? Banyak yang takut itu yang pas. Nah, kemudian sholat asar. Ini dari perjalanan matahari, letak-letak matahari perlu untuk kita apa namanya pelajari. Nah, kemudian maghrib, nah, maghrib kan akan apa? Maghrib juga mungkin kita kan yang di tempat yang kita nggak punya takwim, tapi kita lihat sudah mulai nampak lembayung merah syafaq. Lembayung merah sudah nampak, kemudian di sebelah timur sudah mulai agak gelap, ya sudah. Adan. Adan. Nah. Dan itu yang tapi memang ketentuannya muadzin itu amin ya orang harus juga punya pengetahuan tentang waktu-waktu itu apa kalau nggak punya takwim repot ya, ya harus dia mengandalkan melihatannya. tunjuk orang yang paham tentang waktu-waktu tersebut طيب نعم والجهاد فهذا la لا bihi bal بل minhu منه نافع قد حث عليه syari'. akan dianjurkan oleh syariat jika kana wasilatan ila ma'rifati awqatil ibadat Tahu kita bagaimana hilal atau ilal ihtidak bihi fil jihad atau untuk mengambil petunjuk dengan bintang-bintang atau letak-letak tempat eh, bintang apa namanya benda-benda angkasa ini dalam masalah jihad arah arah penting itu ya apalagi misalnya kita kan misalnya yang eh, biasa naik ALS misalnya atau bus antar Jawa Sumatera ya, atau Jawa ke nah, Bali. Kadang-kadang kita kan lewat jalan hutan kalau misalnya nggak naik pesawat, itu kan kita cari-cari arah kiblat di mana. Misal mau sholat sunnah di atas mobil, ya kan? Nah, kalau misalnya dari sini ke Sumatera barat, ya, jelas sudah aman tenang sudah ya. Nah walaupun apa kalau misalnya fardu memang harusnya turun kalau sholat sunnah kan dah, sudah enak, dah tenang kita tinggal duduk di mobil, sholat witir, sholat sunnah. Nah, mobil jalan tetap kita nah, sholat. Nah, nah ini perlu ya, lihat ke arah letak bintang-bintang itu. Nah, nah posisi nah, karena nah, rasi bintang itu selalu menunjuk dia arahnya yang tertentu. Rasi bintang utara ini selalu berada di utara menunjukkan ke arah utara. Ini timur, ini barat, ini selatan, Nah. Qala rahimahullah fayajibu tafriq baina ma naha anhu syari' wa haramahu. Jadi perlu dibedakan mana yang dilarang oleh syariat, mana yang diharamkan wa baina ma abahahu au istabahahu, istahabbahu. Dan mana yang dibolehkan atau yang dianggap sunnah, dianjurkan, au aujabahu bahkan diwajibkan. Nah. Fal awal huwal munafi tauhid dunasani. Jadi yang pertama, ini ilmu taksir itu yang menafikan tauhid sedangkan ilmu taisir ini tidak. Nah. Bahkan saya bisa sampai tingkatan wajib bisa. Kenapa? La yatimul wajibu illa bihi bahwa wajib. Tidak sempurna kewajiban satu sesuatu kecuali dengannya, maka nyanyi wajib. Ma la yatimul wajibu illa bihi fa wajib. Kita wajib untuk mengetahui tentang ya waktu-waktu sholat. Nah, dengan mempelajari bintang itu bisa jadi apa? Bagi wajib karena kita butuh dengan itu. Nah, kondisi-kondisi kita di jalan. Kadang-kadang eh, GPS, BPJS. <laughs> ini kan kadang-kadang ya kita bingung. Nah, ini arah mana ini kompasnya kemana muter. Nah, kalau kita lihat langit kan paham. Ya makanya kalau misalnya kita di utara selatan. Cuma kalau yang selatan anak belum tahu dia Bapak bintang Scorpio yang seperti kala jengking itu mananya yang selalu mengarah ke kiblat. Belum tahu anak. Juga yang di daerah timur mana yang barat. Kalau yang bintang yang seperti mangkok seperti gayung itu yang pernah Anda dengar salah satu sisinya itu memang selalu mengarah ke kaabah. Nah, perhatikan seperti itu. Semua yang lain ini yang anak belum tahu. Dan kalau biasanya ada bintang eh, gayung itu ada Scorpio, bintang kala. Nah, tapi yang mana dia menunjuk ke arah itu namun. Monggo yang dulu pelajaran geografi dan geologinya mungkin dapat sembilan kasih Pak faedah. <clears throat> Baik, qala fihi masail. Al hikmatu fi khalqi an-nujum. Ada di Tiga, rujuman sana zinatan kan Zinatan sana perhiasan langit, memperindah langit. Kan ya kan? Kita kecil dulu kan tahu kan? Nah, ada syairnya lagi. Menghias angkasa. Memang ya, langit itu ketika eh, dalam pelajaran nahu apa sebabnya muncul pelajaran nahu Abdul Aswad ad Ali mendengar putrinya berkata, Ma ahsanus sama. Tanya kepada dia menyeletuk seperti itu. Ya, bintu, bintu Abdul Aswad, Aswad Ad-Du'ali, tabi'in, itu mendengar putrinya mengatakan, Ma ahsanus sama. Nujumuha, kata bapaknya. Jadi dengan pertanyaan itu, dengan kalimat itu, dia seakan-akan menanyakan apa yang membuat cantik langit itu. Padahal yang diinginkannya apa? Takjub. Kalau takjub harus ma'ah ma'ah sana asmaa. maaf Ma'ah sana sama. Enggak boleh ma'ah sana sama. Jadi maknanya ini ma ta'jubiyah itu dengan arti maaf ala. Maaf ala. Ya, maaf ala. Nah itu harus seperti itu. Dia bapak bertanya, maaf sana sama, maaf sana sama ma as-sama. Nah, jadi dijawab bapaknya, nujumuha. Innama uridu at-ta'ajjub, kata sang binti. Saya tuh pinginnya ta'ajjub. Kalau kamu yuri turi dina ta'ajjuban, istahi faki. Buka mulutmu. Buka mulutmu. Jadi kalau kamu mau mengatakan ta'ajjub, ma ahsanas sama. Bukan ma ahsanas sama. Ya. Nah, jadi artinya syahidnya di sini <clears throat> bahwa seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, bintang apa? Bintang itu menjadi penghias langit, penghias langit <clears throat> yang memperindah langit. Sebagaimana dalam ayat ya, 6. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaaha rujuman lisyayatin. Yang kedua, rujuman lisyayatin wahifzan min kulli syaitanin marid. Penjaga ya dari syaitan-syaitan yang durhaka. Ini fungsi bintang. Ya rujuman di syaitin. Jadi sebagai mungkin meteor-meteor yang kita lihat, komet-komet itu. Nah, bintang-bintang berapi untuk mengejar syaitan. Nah, kemudian yang ketiga alamat seperti dalam surat An-Nahl. Nah. nah. Seperti dalam ayat wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anhara wa sinam wa subulan la'an lakum tahtadun. وألقينا فيها في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون بالطرطرط وآيات نعم طيب Nah. di situ yakni alamat tanda-tanda tentang waktu, arah. Ya. Kemudian asalnya arad rad ala man za'ama ghaira Bantahan terhadap orang yang menyatakan lain dari itu. Selain dari yang tiga, tiga ini dari Al-Quran saja. Mana yang lebih tahu, penciptanya atau kamu? Allah mengatakan zayyan nasama alit nah dunia bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan alamat bin najmihum yahtadun. Apa kalian dari mana? Nah. zikrul khilaf fi ta'allumil manazil. Adanya perbedaan pendapat. Yang rajih yang disepakati dan jumhur nah, menyatakan boleh. Nah, bahkan tadi kata, kata Syekh Sa'di, bahkan ada yang dibolehkan, ada yang istahabbah au aujabah bahkan sampai wa, wajib. Kalau wajib tadi seperti itu tadi, la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib ini kaidah. Nah, sesuatu yang men, dengan it, dengannya menjadi wajib, maka nya ini menjadi wajib. Berikut. Nah, nah kita wajib untuk tahu waktu-waktu salat, maka untuk bisa tahu itu dengan apa? Mengetahui letak mataharinya. Maka mempelajari itu wajib. Gitu bisa jadi seperti itu. Itu maksudnya. Qala rabi'ah yang keempat al-wa'id fi man saddaqa bi syai'in min sihri walau arafa annahu batil. Ancaman buat orang-orang yang membenarkan sebahagian saja dari sihir. Tidak akan masuk sur surga. Nah, dan ini hmm, ilmu nujum itu syu'batan as sihir. Ilmu nujum itu syu'batun min as sihir. Hadisnya siapa? Hadis Abdullah bin bin Abbas. Zada mazada. Bertambah sihirnya dengan bertambahnya dia mempelajari ilmu ilmu itu. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Ila guna mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Masih terkait dengan ilmu perbintangan juga. Nah, ilmu perbintangan. Ini bukan astronomi, bukan pula horoskop, bukan feng shui. Nah, ya. Nah, nah, tadi kita sudah lewat berarti yang kenapa dimasukkan ke dalam kitab tauhid karena ada yang merusak tau tauhid. Nah, ini ketergantungan hati kepada sesuatu selain Allah.